Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar radio kita rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada Kamis sore ini kita akan lanjutkan kembali kajian tentang akhlak ya dari kitab Fiqhul Akhlaqi wal Muamalati ma'al Mu'minin karya Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu hafizahullahu taala. Dan kita akan masih melanjutkan pembahasan ya di akhir-akhir kitab yang berkenaan dengan hendaknya kita <clears throat> ya memperhatikan perbedaan karakter orang ya dalam bermuamalah. Dan penulis pun memberikan satu subjudul nah. Ya, kata beliau wa ala syakhsi an yafhama asaliban nas. Dan kita juga atau setiap orang juga hendaknya memahami ya bagaimana uslub yaitu metode dan cara berbicara mereka dan maksud pembicaraan mereka. Ya. Karena terkadang ada sebagian orang berbicaranya eh, kita fahami lain tapi maksud dari hatinya juga kita, eh, kita tidak tahu lain. Kita harus pandai-pandai mencari sebab dan e, cara supaya <clears throat> kita tidak salah ya dalam memahami dan menilai apa yang dimaksud oleh orang lain tersebut ya karena terjadi banyak perselisihan dalam bermuamalah dengan sebab salah persepsi dari ya perkataan yang difahami oleh masing-masingnya. Hal ini kita harus lakukan karena juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-118 berfirman ya tentang <clears throat> yakni larangan mengambil atau menjadikan orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Waddu ma qad badatil baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون <clears throat> Allah nyatakan hai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian yaitu orang-orang yang di luar yakni kalangan kalian ya karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan madarat ini yang dimaksud adalah ahlul kitab al-yahud bagi kalian ya mereka menyukai apa yang membuat kalian susah atau sulit waddu ma qad badatil baghdha'u min afwahihim dan telah nyata kebencian dari mulut mereka ya wa ma tukhfi suduruhum akbar dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu jauh lebih besar lagi. Lihat, di sini Allah katakan, ya, qad badatil min afwahihim. Telah nyata jelas kebencian dari mulut mereka dan kebencian yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka jauh lebih besar lagi. Jadi terkadang perkataan dengan hati berbeda. Ya. Maksud perkataan begini tapi hati maksudnya lain itu Allah nyatakan terhadap orang-orang Yahud ya qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat sungguh kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami in kuntum ta'qilun jika kalian memahaminya juga seperti firman Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-30 <clears throat> Allah katakan walau nasya'u la walau nasya'u la fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu ya kata Allah Subhanahu wa taala dan kalau kami berkehendak niscaya kami tunjukkan mereka ya kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu betul-betul dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya wala ta'rifannahum fi lahnil qaul dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Lihat, filahnil qaul, dari ibarat-ibarat atau kiasan-kiasan perkataan mereka, Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah maha mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Sehingga dijelaskan bahwasannya <clears throat> oleh penulis ya, فَلَيْسَ kullu أَحَدٍ يُعَبِّرُ أَمَّا fi nafsihi saraha. Tidak setiap orang mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya secara terang-terangan. Ya, sahihun anna minhum man yusarrihu fi nafsihi. Ya, benar. Sebagian orang ada yang sifatnya belak-belakan, terang-terangan dalam berbicara ya, tidak ada istilahnya tending aling-aling ya. Pokoknya dia sih share kepada siapa saja dan sifatnya memang begitu. Ada wa minhum man yaktum ma fi nafsihi. Di antara mereka ada yang sifatnya menyembunyikan tertutup, ya, yaitu introvert. Introvert kalau bahasa psikolognya mungkin, ya tertutup dan cenderung tidak mau cerita kepada banyak orang. Dia berkata-kata mungkin juga sangat-sangat menjaga perasaan orang, padahal dia sendiri mungkin uh, sakit ya hatinya, tapi dia tidak pernah menampakkan rasa sakitnya itu. Ada orang seperti ini ya ada di antara orang wayad harudali dzalika ala wajhi ya <clears throat> ketika berbicara memang tidak keras dan tidak kasar tapi dia tunjukkan pada yakni mimik wajahnya ada perubahan sedikit maka kita <clears throat> ya harus mengerti hal-hal yang demikian ini dalam bermuamalah ومنهم من يكتم ما في نفسه لكن الألفاظ تخرج رغما عنه تنم عما في نفسه من خير أو شر Ada di antara orang ya yang berusaha sebetulnya dia menyembunyikan perasaan dalam dirinya akan tetapi dia tidak mampu untuk mengontrol kata-katanya sehingga ter, terungkap juga, terbuka juga apa hakikat dirinya dan apa hakikat ya hatinya. Baik dia berkata baik ataupun syar atau bahkan buruk atau perasaan senang atau perasaan cinta atau benci atau marah atau apa saja. Ya, maka kita harus mengerti ini dan ini pun terjadi <clears throat> ya pada muamalah sebaik-baik umat Islam yaitu pada muamalah para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari kita ambil satu contoh misalkan ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ahda ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullata siyara falabistuha fara'aitul ghadaba fi wajhihi ya fatashaqqaqtuha baina nisa'i Kata Ali bin Abi Talib, ya, uh, aku, ya, atau telah menghadiahkan kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa bahan ya yang namanya hullah siyara yaitu bahan yang sifatnya tidak pantas dipakai oleh kaum laki-laki tapi malah dipakai oleh Ali bin Abi Thalib falabis tuha setelah aku memakainya dan aku melihat marah pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun melepaskannya dan bahkan aku membagi-bagikan atau menggunting untuk istri-istriku demikian pula misalkan seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya beliau pernah mengatakan <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ini la arifu godobaki wadidaki. Aku ini wahai Aisyah tahu bagaimana engkau marah dan ketika engkau ridho atau senang. Lalu kata Aisyah, "Qutu wa kaifa ta'rifu dzaka ya Rasulullah?" Bagaimana engkau bisa tahu itu wahai Rasulullah? Qala lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad." Engkau itu kalau lagi senang ya berkatanya, "Iya, demi Rabb Muhammad." Disebut kata Muhammadnya. Wa idza kunti sakhitatan, tapi kalau engkau marah, engkau mengatakannya la wa rabbi Ibrahim. Tidak, demi Rob Ibrahim. Muhammadnya nggak disebut. Ya Rob Ibrahim. Ya memang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Allah Rob Nabi Muhammad dan Rob Nabi Ibrahim. Tapi kan masalahnya penyebutan nama ini jadi keciri dari ketahuan, iya. Lalu kata Aisyah dia mengakui Kutu ajal la ahjuru illa ismak. Iya ya Rasulullah. Ya saya kan marah cuman gak menyebut nama kamu saja ya Rasulullah. Hmm. Begitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. <clears throat> Maka di sini lihat ya, Nabi bermuamalah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui dan mengenal bagaimana ketika istrinya marah, ketika istrinya senang dari sebagian perkataannya. Ya, karena sebagian perkataan menunjukkan maksud hati, menunjukkan ya apa yang ada di dalam jiwa seseorang seperti itu. Hmm. Ya. <clears throat> itu satu contoh ya. Ada lagi satu contoh yang lain sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dari hadis Abu Juhaifa radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini <clears throat> dikatakan akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika awal-awal datang di Madinah itu kan Nabi memasang-masangkan antara sahabat ya untuk bertak, berkawan dan bersaudara dekat. Fazar Salman wa Abu Darda maka satu saat Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda radhiyallahu taala ma Fara'a Ummat Darda mutabadzilah. Lalu Salman yang melihat Ummu Darda yaitu istrinya Abu Darda dalam keadaan mutabadzilah. Mutabadzilah yaitu yakni semrawut acak-acakan ya. Dan ini tentunya kejadian ini sebelum turunnya kewajiban hijab. Oleh karena itu Salman bisa melihat Ummu Darda yang keadaannya semrawut pada saat itu. Faqala lalu Salman Al-Farisi bertanya kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki?" Ya, ada apa dengan dirimu? Qalat kata Ummu Darda, "Aku ke Abu Darda. Laisalahu hajatun fid dunya." Lihat saudaramu itu, Abu Darda. Yang maksudnya saudara se-Islam yang dipasang oleh Nabi saw itu. Abu Darda itu, yang maksudnya suaminya itu, lain lahu hajatun fin dunia. Dia itu nggak butuh dunia. Ya maksudnya ya saya dicuekkan seperti ini, dibiarkan seperti ini. Ya dia nggak butuh saya seolah-olah. Padahal saya dan dia kan suami istri, begitu maksudnya. Akhirnya dikatakan faja Abu Darda <clears throat> fasana alahu ta'aman faqala lahu kul. Akhirnya Abu Darda pun datang ya dan Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman Al-Farisi tersebut dan Abu Darda menyuruh Salman untuk makan. Kamu makanlah. Qal lalu kata Salman, "Fa inni saim, Saya tidak makan karena saya puasa. Qal lalu kata Abu Darda, "Ma ana akilin hatta ta'kul." Saya tidak akan makan sampai kamu juga ikut makan. Ya akhirnya Salman pun yang membatalkan puasanya dan makan bersama Abu Darda. Nah, pada saat malam hari Abu Darda ya yakni dilihat oleh Salman juga bangun malam sholat. Kalau lalu kata Salman, "Nam, kamu tidur." fana Fanama tidur. Ya, tidurnya cuma sebentar saja dan kemudian summa dhahaba bangun lagi sebentar itu ya habis tidur sebentar bangun lagi dan mengatakan eh, dan Salman mengatakan lagi kepada Abu Darda enam kamu tidur saja sudah ya falam maka min akhirin laili qala Salman ya pada saat di akhir malam maka Salman Al Farisi pun mengatakan kumil an sekarang silahkan kamu bangun kemudian fasallaya faqala lahu Salman keduanya salat salat malam <clears throat> maka Salman akhirnya menasihati Abu Darda Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah Sesungguhnya wahai Abu Darda Rabbmu ya atas dirimu itu punya hak Artinya memang Allah kewajiban kita untuk beribadah kepadanya memang tapi wali nafsika alaika haqqan engkau pun ya jiwamu itu memiliki hak yang untuk harus engkau penuhi artinya istirahat Jangan siang itu yakni berpuasa ya dan malam qiyamul lail wali ka alaika haqqan demikian pula istrimu juga memiliki hak atasmu karena kamu adalah suami maka perhatikan istrimu itu maka fa'atikul ladzi haqqin haqqahu ya berikanlah kepada setiap yang memiliki hak yaitu haknya yang sesuai Akhirnya Abu Darda pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun bersabda kepada Abu Darda, "Sodaq Salman." Salman benar dalam hal ini. Ya, maka lihat di sini Salman Al Farisi ya memiliki satu pemahaman dan ya jeli dalam bermuamalah dan begitu perhatian kepada kawannya itu Abu Darda ya tatkala dia melihat istrinya yaitu Ummu Darda mutabadzilah ya dalam keadaan yang semrawutnya tidak berhias tidak seperti lumrahnya seorang istri ya dikatakan la takhtadib wa la taktahil ya tidak tidak memakai kuhal atau celak yang pada saat itu memang belum diturunkan wajibnya hijab ya akhirnya Salman pun sampai memberanikan diri bertanya ada apa dengan wahai Abu Ummu Darda dari situ Salman mengerti. Dan Salman faham apa yang dikatakan oleh Ummu Darda. Dengan perkataan yang ringkas saja padahal, Aku ke Abu Darda laisalahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda tidak butuh terhadap dunia. Mungkin kalau orang nggak cerdas ya seperti Salman nggak butuh dunia apa ya? Apa hubungannya semerawut begini tapi dia nggak butuh dia udah cuek aja lah nggak usah dipikirkan ya emang gua pikirin begitu ya kalau bahasa anak sekarangnya ya <clears throat> tapi tidak dia mengerti dia faham beliau radhiyallahu taala anhu mengerti sekali dan faham ya akhirnya Salman pun ya menasihati Ummu Darda dan ternyata dinyatakan benar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya nasihat beliau tersebut kepada saudaranya Abu Darda. Ini dua contoh ya perkataan yakni dari sebagian sahabat yang sifatnya ringkas namun maknanya dalam. Ya kita jadi maksudnya harus pandai-pandai mencari apa penafsiran ya dan mencari arti dari perkataan kawan kita yang mungkin dia tidak seperti biasanya keadaannya. Maka kita cari apa kira-kira ya ya tentunya kita husnudzon kepada dia jangan cari-cari alasan bersuudzon bukan itu ya <laughs> tapi maksudnya berhusnudzon apa sekiranya yang dia inginkan ya. nah seperti itu ya inilah salah satu bentuk juga muamalah dan suksesnya kita bermuamalah bersama kaum mukminin adalah kita memahami apa maksud ucapan yang dia katakan tersebut demikian para pendengar rahimakumullah untuk kajian kita pada sore hari ini Ya, wallahu taala a'lam. Ya, para pendengar dan pecinta radio kita FM dimanapun Anda berada telah kita simak bersama pembahasan di kesempatan sore hari ini masih melanjutkan uh, tentang pembahasan yaitu memahami ya uh, dari karakter orang lain dan tadi dibahas uh, berkaitan dengan memahami perkataan orang lain ataupun uh, isyarat dari orang lain. Ya, para pendengar dan pecinta radio kita FM dimanapun Anda berada, jazakumullahu khairan Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam acara Otista, obrolan tentang Islam dan seputar kita. Ya, kami buka sesi interaktif atau tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi 0231 488 728 atau melalui SMS di 0852 Kita sapa penelpon berikut ini. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Karima di Arum Arumsari. Silahkan. Uh, eh, Ustadz mau tanya. Ya. Bagaimana caranya menghadapi seorang ayah yang keras hati? Uh, dia itu jadi uh, gimana ya? Bagaimana? Jadi selalu selalu ingin apa ya? Berantem mulu gitu sama, sama siapa? saya gitu. Hmm. Uh, terus uh, apakah dosa kalau seandainya saya tuh uh, pakai taktik gini ya. Jadi so, kalau ada ayah saya datang itu saya diem dan kadang-kadang pura-pura tidur menghindari pertengkaran gitu. Oh, <laughs> Kira-kira ya. bagaimana Ustaz? Baik. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Uh, saudari siapa tadi yang bertanya? Halimah ya. Karimah. Baik. Uh, <clears throat> pertama harus diperjelas dulu apa masalah ayah Karimah ya kepada Karimah apa permasalahannya. Kenapa dia <clears throat> sering marah-marah begitu ya sama Karimah atau tadi dikatakan kalau dilanjutkan pembicaraan hawanya mau berantem melulu begitu ya. Nah ini tentu harus ada sebabnya apa tentu kan tidak mungkin tanpa sebab sama sekali ya. Jadi <clears throat> apa sebabnya? Mungkin ada sesuatu dari perbuatan karimah yang tidak disukai oleh ayah mungkin ya. Atau juga mungkin memang karena sifat ayah karimah itu pemarah atau galak bisa bisa saja ya. Nah, ini harus dicari sebabnya. Katakanlah misalkan karimah tidak berbuat <clears throat> apapun pelanggaran syariat tidak dilakukan. Ya juga tidak pernah misalkan perasaan misalkan saya tidak pernah ngelawan ayah saya atau saya semua lurus-lurus saja. Nah, ini mungkin mungkin saja ada sebab lain. Ya di luar mungkin di kantor atau di tempat pekerjaan ayah sedang ada masalah sehingga terbawa ke rumah dalam waktu-waktu akhir ini. Nah, itu jadi harus cari sebab dan cari penafsiran yang baik selalu. Dan alangkah baiknya kalau coba ya ya yakni membuka pembicaraan ya lebih dahulu ya dari karimah itu buka bicara ayah atau apa panggilnya misalkan abi atau papa begitu ya. Ini kenapa ya kok marah-marah terus seperti ini ya. Pokoknya dengan bahasa yang sifatnya membuat dia tidak lagi marah-marah ya, buka suasana yang nyaman, yang baik ya. Nah, Nanti kan mungkin ayah juga cerita enggak itu di sana di luar misalkan pekerjaan sedang banyak atau ada masalah apa. Nah itu atau bisa nyuruh ibu ya. Misalkan e, tanya ke ibu-ibu kenapa sih bapak begitu terus atau ayah kayak gitu terus? Kenapa ada apa? Nah itu ya dicari caranya seperti apa dan bagaimana supaya <clears throat> hubungan anak dengan ayah itu tetap harmonis ya, tetap baik terjaga ya tidak seperti itu kan gak enak seperti itu ya kalau bapak pulang pura-pura tidur padahal belum tidur karena takut eh, kenapa begitu ya kan gak enak tiap hari mau sampai kapan kayak begitu ya pasti gak enak ya jadi cari solusinya cari caranya ya dekatkan yaitu mengadakan pendekatan baik lewat ibu ataupun langsung dekat yakni buka pembicaraan yang hangat yang baik ya insya Allah segala galaknya seorang ayah apalagi sama putrinya sendiri ya tidak akan terus-terusan galak seperti itu ya insya Allah nah. ya demikian Allahu alam saja iya. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Iya, eh, enggak kan mungkin saja ya, eh, marah terus menerus. Iya, <laughs> sampai kapan ya? iya. Baik, kita sapa kembali penelpon Berikutnya, wah miss call rupanya. Yeah. <laughs> Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya tadi yang sudah berusaha masuk di 02314888728, Anda bisa menghubungi kembali di nomor kami tersebut. Bagi Anda yang mungkin sudah tergabung dalam grup WhatsApp ya, radio kita di 0852 10 943 943 silahkan Anda bisa mengirimkan juga pertanyaan Anda jika Anda sedang uh, mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini. Ya, uh, bagi Anda yang saat ini mungkin ingin bertanya melalui SMS, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 0852 10 943 Ya, tadi yang sudah berusaha masuk di 0231488728 kembali kami persilahkan untuk bisa uh, mendial nomor kami tersebut. Ya, uh, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ya, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui SMS dari Iwan di Talun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang adab sah muslim yaitu tentang memberi uh, memberi salam Ustaz. Baik. Ya, pertanyaannya ketika bertemu dengan seorang wanita yang di sini tidak menutup auratnya secara syar'i Ustaz dan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat. Nah, eh, baik itu dari saudara, orang yang kita kenal ataupun teman. Ustaz. Nah, eh, sikap yang terbaik jika kita bertemu dengan eh, wanita yang seperti ini, apakah yang harus dilakukan? Apakah merundukkan pandangan ataukah memberikan salam atau bagaimana saat Tindakan yang baik. sebenarnya. Baik. Sikap yang benar dua-duanya, ya memberi salam <laughs> sambil menundukkan pandangan. Hmm. Ya, jadi kalau <clears throat> muslimah tersebut ya belum berhijab secara baik, belum berjilbab secara syar'i, nah. ya, dan sekiranya kalau kita memberikan salam tidak menimbulkan fitnah, nah. ya maka kita beri salam dan sambil menundukkan pandangan mata kita, ya, dan itu bisa terjadi. Artinya bukan satu hal yang mustahil untuk dilakukan, ya, lewat dan kita katakan assalamualaikum. Nah, sudah selesai ya. Jadi tetap salam disyariatkan pada asalnya, bahkan itu adalah hak sesama muslim dan kita sudah bahas masalah salam ini ya. Kata Nabi SAW hakul muslim ala muslim sit, yaitu hak muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Nah. Lalu Nabi jelaskan yang pertama sekali idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya maka beri salam. Ya, dan itu e, kepada siapapun, kepada yang kita kenal, kepada yang tidak kita kenal, ya, kepada yang dewasa, kepada anak kecil, kepada laki, kepada perempuan. Adapun kepada perempuan tadi para ulama memberikan satu e, kaitan yaitu satu syarat yaitu kalau aman dari fitnah, ya. Sekiranya aman dari fitnah, maka silahkan berikan salam tapi kalau tidak, ya khawatir dari fitnah misalkan e, gadis dengan anak muda ya sudah begitu dua-duanya sedang yakni mencari-cari pasangan mungkin ya maka ini tidak disyariatkan salam nanti me menimbulkan fitnah dalam hati masing-masing. Dalam arti nanti setelah diberi salam mungkin ya si wanita yang ya dikasih salam tersebut sama anak muda akan berperasaan kenapa ya dia kasih salam sama saya seneng sama saya apa ya mm-hmm. nah terus yang pemudanya pun ya gr dia dijawab oh nah. saya salam ternyata kok dijawab ya nah. ini nanti besok mau salam lagi ah misalkan <laughs> di situ kan dia tuh eh, apa nongkrongnya <laughs> misalkan nah. ini fitnah ini ini fitnah dan ini tidak disyariatkan kalau begitu ke keadaannya ya akan tetapi kalau <clears throat> tidak demikian, ya baik itu kepada eh, kerabat kita, ya yang perempuan khusus tadi yang ditanyakan adalah yang belum berjilbab syar'i, ya. tidak mengapa kita memberi salam, tapi juga kalau bisa tentunya ya kita jelaskan habis itu kalau memang sekiranya dekat kita dekati dan bicara tanpa perlu harus bersalam-salaman dan tanpa perlu harus memandang wajahnya kita jelaskan mohon maaf ya kalau memandang wajah mungkin sesekali tidak masalah tapi ya jangan sampai melengos terus ya 100% nanti orang ngomong sama siapa ini ya ya tidak tapi nya dilihat sekali kemudian ke arah yang lain lagi dan dijelaskan ya kamu kan muslimah gitu ya e, maka muslimah itu pakaiannya yang syar'i seperti ini dijelaskan sebisa kita atau kita misalkan beli buku tentang wajibnya berjilbab syar'i bagi muslimah atau membeli CD ataupun meminta rekaman ya lewat radio kita mungkin ada ya apa namanya ceramah beberapa asatidah tentang wajibnya berjilbab syar'i seperti itu bisa. Lalu dipinjamkan nih, coba kamu dengarkan ini. Ini filenya. Ini banyak cara. Ya, kita habis itu kita <clears throat> mendapatkan pahala banyak sekali kita memberi salam, kita memberikan nasihat. Ya, begitu caranya Allah taala alam. Baik, ya. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kembali para pendengar dan pecinta radio Kita FM di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif. Anda bisa menghubungi nomor telepon kami 0231 488 728 atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ke 0852 10943 943. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Eh, saya Gunadi di Cirebon Girang. Ya, silahkan Pak Gunadi. Nah, alhamdulillah setahun terakhir ini saya sering mendengarkan ini radio kita FM dan sedikit banyak alhamdulillah ada pengetahuan tentang agama Islam mudah-mudahan bisa saya menjadi lebih baik dengan ini ya. tapi masih ada satu itu Pak Ustad, ya. saya tuh masih ngajak istri saya untuk berhijab tuh masih susah iya, ya. diajak terus tiap hari tiap bulan saya ajak tapi masih kayaknya belum mau untuk berhijab yeah. itu sebaiknya sikap saya sebagai suami itu seperti apa mungkin itu aja sih Pak Ustadz baik. menurut syariat harus seperti apa gitu sikap saya sebagai suami baik baik ya itu ya. aja assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, <clears throat> kami ucapkan ya jazakumullah khairan kepada Bapak Kunadi dan juga <clears throat> semoga Allah berikan istiqomah dan kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap terus mendengar yakni kajian-kajian ilmiah yang bisa menambah wawasan iman dan salih saleh insyaallah. Tentang masalah permasalahan Bapak ya yaitu uh, sulitnya menghadapi istri yang belum mau berhijab atau berjilbab. Maka pertama tadi itu ya mungkin kalau Bapak Gunadi langsung menasehati secara langsung ya, mungkin dia tidak akan mendengar dalam arti oh kamu juga baru dengar-dengar radio Islam sekarang-sekarang ini kan <laughs> ya mungkin dia nggak nggak perhatian tapi coba uh, ya sudah ya ini neng apa manggilnya ya, ya ini coba dengarkan ini CD atau ini coba baca baca lah atau dengarkan saja hmm. atau ini lihat tonton ini ya hmm. ada bagus ceramah Ustadz ya ini insya Allah ilmiah dan coba saya mau kamu dengarkan ini mudah-mudahan mendapatkan kebaikan insya Allah. Hmm. Ya, terus begitu ya di e, semacam ya e, dikatakan dipaksa lah. Ya, tapi bukan pemaksaan ya, tapi maksudnya di, disuruh untuk me mendengarkan kebaikan itu. Nah. Betul banyak yang e, mengalami problematika seperti Bapak Gunadi seperti ini. Hmm. Ya. Bahkan ada yang kebalikan yang istrinya dulu yang pertama mengerti tentang Islam, tentang sunnah. Suaminya ini lebih susah lagi nih kalau begini. Tapi kalau suami dulu yang mengenal tentang Islam, tentang sunnah, lalu tinggal mendawah istrinya, insya Allah ini lebih mudah. Dalam arti karena arrijalu kawamuna ala nisa ya karena laki-laki itu lebih menguasai dan lebih kuat daripada wanita, pemimpin bagi keluarganya. Dan kita diwajibkan sebagai kepala keluarga untuk menjaga anak istri kita dari siksa api neraka jahanam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, ku anfusakum. Ya, jagalah diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga kalian, yaitu anak istri kalian dari api neraka. Ya, jadi kita sebisa mungkin menasihati istri kita, ya, dengan cara itu tadi, kasih dia bacaan tentang masalah hijab yang syar'i, kasih dia CD, baik itu lewat eh, audio didengarkan saja atau langsung ditonton ya ceramah tentang wajibnya berjilbab ya Suruh dengarkan baik-baik ya. Berkali-kali terus tidak pernah berhenti ya mudah-mudahan lama kelamaan biidznillah insyaallah kalau kita ikhlas dan diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya di sela-sela antara azan dan iqamah kemudian di malam hari ketika kita sholat tahajud mungkin berdoa ya Allah yang maha membolak-balakan hati ya tunjukilah istri saya untuk bisa mengenakan jilbab yang syar'i begitu terus ya jangan pernah bosan dan berhenti ya berdoa sambil berusaha tadi ya ajak juga istri untuk sama-sama mendengarkan uh, acara kajian ilmiah seperti ini baik lewat radio atau televisi sekarang alhamdulillah banyak sekali stasiun televisi sunnah yang banyak alhamdulillah yang uh, keluarga mendapatkan hidayah lewat situ yaitu uh, saran saya ya wallahu taala a'lam Baik ya. Syukuran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kembali para pendengar dan pecinta radio kita FM dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif. Anda bisa menghubungi nomor telepon kami 0231488728 atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ke 0852 10943943. Kajian yang kami hadirkan ini adalah uh, kajian dalam versi live atau siaran langsung sehingga kita bisa berinteraktif di kesempatan sore hari ini, baik melalui telepon ataupun melalui SMS. Ya Ustaz berkaitan dengan uh, mengerti dari atau memahami perkataan orang lain, tentunya hal tersebut uh, memerlukan uh, pembelajaran. Iya, pembelajaran saat ya. Iya, memerlukan betul. pembelajaran. Nah, iya. ini Eh, bagaimana Ustaz? Sedangkan e, kalau umpama kita memilih e, e, memisahkan diri untuk dari orang-orang untuk uh, lebih menjaga diri kita. Oh, iya. Nah, sedangkan pas pada kita bertemu dengan orang lain mungkin ada sesuatu yang istilahnya menurut orang lain itu uh, bisa menyakiti ataupun yeah. menyinggung perasaan. Iya, sedangkan yeah, kita karena uh, mungkin jarang bergaul sehingga mm -hmm. kita tanpa terasa gitu saat uh, eh, me me uh, eh, yeah. melakukan hal tersebut. Nah, sebaiknya bagaimana saat? Apakah kita uh, apa namanya uzlah saja ya, kalau iya, <laughs> iya. istilahnya iya. atau Baik. kita bergaul dengan uh, sama kita saat Baik, jika demikian keadaannya tentu ada minimal dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pahami hadis innamal amalu bin niat. Nah ya selama kita dalam berperilaku ya baik itu nanti dinilai orang salah atau tidak tapi niat kita tidak menyakiti orang ya dalam muamalah kita ikhlasillahi taala nggak ada sama sekali niatan untuk membuat orang sakit atau membuat orang merasa sempit dadanya nah, nah lalu tiba-tiba orang tersebut merasa sempit sendiri misalkan ya ya maka kita insya Allah tidak terkena dosa ya yang kedua hendaknya selalu dalam bermuamalah pakai kaidah husnuzon Hmm. Sehingga bagaimanapun ya, misalkan itu ada orang kok nggak enak amat ininya ya. <laughs> Apa ya, kelakuannya ya, misalkan. iya. Kok saya mau menemui dia malah cuek-cuek saja atau saya senyum dia malah itu mungkin nah. dia nggak perhatian. nah. Itu kita harus cari alasan. Nah. Kita harus pandai-pandai berhusnuzon. Nah. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu sehingga nggak ngelihat senyuman kita mungkin nah. ya atau dia mungkin memang orangnya begitu ya susah senyum ya <laughs> sehingga kita kalau punya husnudzon seperti itu nah. enak saja hmm. dan istilahnya enjoy saja ya seperti nah. itu itu dua hal yang harus kita perhatikan selalu jadi niat kita harus bersih dalam bermuamalah hmm. yang kedua harus pasang kaidah berhusnudzon nah. selalu kepada setiap muslim ya dan muslimah nah. kemudian ada satu hal lagi Tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan bagaimana apakah lebih baiknya kita uzlah nah. ya ataukah Nah itu tentu para ulama membahas panjang lebar dalam hal ini ya nah. seperti nah. misalkan uh, Ibnu Jauzi dalam yakni Minhajul Qasidin beliau ya menjelaskan tentang perdebatan para ulama tentang lebih baik ber apa interaksi dengan sesama orang nah. ataukah lebih baik uzlah. Masing-masing ada positif negatifnya. Hmm. Eh, intinya dua-duanya dilihat kepada kepribadian masing-masing orang. Hmm. Ada orang yang cocoknya berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti dia ketika berinteraksi ya, maka banyak memberikan manfaat pada orang. Maka orang seperti ini lebih baik dan ini yang dimaksud dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya uh, uh, uh, ar-rajul atau al-mar'u alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun. Ya, bahwasanya orang yang bermuamalah dengan orang lain dan sabar dari gangguan orang-orang yang di sekitarnya ini lebih baik daripada orang yang ya menyendiri ya tidak mau bermuamalah dan tidak sabar dengan orang lain. Dari sini ya jelas tapi ada orang yang memang ketika dia bermuamalah yakni tidak bisa sering-sering bermuamalah berinteraksi nah. sehingga dia lebih cenderung yakni ya bersifat introvert dalam arti yakni tertutup murung tertutup iya nah. betul sekali ya atau katakanlah kalau bahasa sifat-sifat karakter orangnya itu plegmatis ya jadi <laughs> tidak bisa atau tidak mudah bergaul yang mana kalau bergaul jadi jadi nggak enak malah hmm atau jadi membuat orang cenderung merasa tersakiti karena dia tidak mudah bergaul. Maka yang seperti ini mungkin lebih baik memperbanyak menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki diri dan bukan berarti sama sekali tidak bergaul. Nah. Ya, akhirnya dia kayak bersemedi di puncak gunung ya tidak begitu juga. <laughs> ya, itu tidak baik dan tidak boleh juga. Nah. Tapi tetap bermuamalah tapi sebatasnya. Jadi dilihat ke ya, kepribadian masing-masing kita dan yang paling tahu tentang kepribadian kita adalah kita nah. sendiri. Nah. Ya, seperti itu wallahu taala alam. Baik, ya. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, uh, tanpa terasa sudah pukul iya. pukul 17 lewat namun ada telepon yang masuk Baik, ya, terakhir silakan ini. <laughs> Iya. silakan bagi Anda tadi yang sudah iya. berusaha masuk di 0231488728 Ya, kita kembali sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya. Karima yang tadi. Oh iya, silakan. Uh, papa saya itu ya marah-marah karena dulu saya pernah minta gitu. Uh, kan ada seorang ustadz yang mau menikah dengan saya gitu kan. Iya. Tetapi dia itu udah punya istri. Hmm. Nah, dia hmm. mau menikahi saya. Tapi bukan karena apa ya saya saya uh, niatnya ya karena Allah gitu kan. Ya hmm. alhamdulillah dia juga seorang ustadz kan saya mau tapi ayah saya nggak setuju hmm. nah dari situ timbul pertengkaran yang besar terus uh, karena dia pun orang awam dan uh, tidak apa ya dia tuh nggak pernah sholat juga nggak hmm. pernah hmm. tahu lah seperti itu gitu kan hmm. makanya saya sedih juga gitu kan ya, ya. solusinya gimana ya Ustaz baik ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Baik ya, jika demikian keadaannya tentu <clears throat> yang pertama kali hendaknya dilakukan ya berusaha memberikan dan memasukkan hidayah ya kepada ayah karimah, baik itu lewat karimah langsung ataupun lewat uh, ibu karimah yaitu istrinya ya. Ini kalau masalah sampai akhirnya tidak sholat ya, ya ini berarti yang harus dimenahi bukan akhlaknya dulu tapi ibadahnya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus salat karena salat ini memang sangat berbahaya sekali kalau sampai ditinggalkan ya bahkan sebagian ulama menyatakan kafir ini kan berbahaya ya jadi dakwahi dulu dari sisi itu ya masya Allah seharusnya seorang ayah Karimah ini bersyukur memiliki putri seperti Karimah ya dalam arti sudah mengerti din tapi Karimah jangan merasa bosan dalam arti saya memiliki ayah seperti ini ya, ya tidak jangan boleh seperti itu <clears throat> jangan sampai seperti itu tapi terus berusaha ya berusaha berdoa tadi ya tadi sudah saya sampaikan ya kepada penanya yang lainnya ya berdoa kepada Allah terus berusaha memberikan yakni pengarahan-pengarahan lewat buku CD segala macam ya kalau perlu minta semacam pasang stasiun televisi sunnah ya di <clears throat> di rumah ya baik Roja TV atau Insan TV atau apapun yang sifatnya bisa dilihat sehari-hari yang di situ banyak sungguh banyak saya tahu banyak sekali keluarga yang tadinya awam bahkan menentang Islam dan menentang sunnah mendapatkan hidayah dengan sebab melihat media-media yang alhamdulillah itu positif ya coba ajak seperti itu dan dari situ kan jadi faham Oh ternyata Islam membolehkan poligami. Oh ternyata menikah itu jika niatnya lillah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul dalam boleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu cara-caranya. Jangan langsung frontal, ya tapi bersabar. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak pun tidak perlu perkataan orang bisa terpengaruh, bisa berubah.